Fasyarul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin para hadirin warahmatullahi fikum. Pada kesempatan siang hari ini merupakan kebahagiaan bagi seorang muslim manakala Allah Ta'ala membuka hatinya untuk selalu berusaha menambah dari kebaikan-kebaikan yang Allah telah berikan. Dan di antara kebaikan yang besar yang Allah buka dengannya pintu banyak kebaikan adalah tolabul ilm. Seorang selalu dibuka hatinya untuk duduk di majlis ilmu. Sungguh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan kepada mereka orang-orang yang berusaha mendengar, memperhatikan sabda-sabda beliau. Dalam hadis yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, Allahu ra'an sami'at maqalati Allah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Membaguskan Memperindah Wajah seseorang Nasallahu ra'an Semoga Allah menjadikan baik Keadaan Seorang Yang orang tersebut sami'at maqalati mendengar ucapan-ucapanku dalam riwayat yang lain sami'a minna hadisa dia mendengar dari kami hadis di sini di dalam makna naqarallahu ra'an para ulama menyebutkan makna naqara wa aswada ada yang mengartikan membaguskan seseorang ya Al Imam Al Mundiri mengatakan Allah, hai doa lahu bin nawar doa dari Nabi SAW agar orang tersebut diberikan nikmat wabahjah wal diberikan oleh Allah kenikmatan al bahjah Eh, wajah yang ceria dan bagusnya orang tersebut, baiknya orang tersebut, atau jammalallah wa zayyana. Allah perbagus, Allah perindah keadaan seorang. Siapa mereka? Sami'a maqalan. Orang yang mendengar dari ucapan-ucapanku. Maka ahli sunnah salafiyun adalah orang-orang yang mereka bersemangat di dalam mempelajari dan di dalam memahami ucapan-ucapan sunnah nabawiyah dan ini adalah nikmat yang besar karena banyak saudara-saudara kita yang Allah Ta'ala tidak berikan taufik diberi kemudahan mau mendengar duduk di majlis ilmu di dalam rangka untuk memperbagus, memperbaiki keadaannya. Sungguh doa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam adalah doa yang mengandung kebaikan. Maka kita berharap dengan ini tentunya agar kita selalu mendapatkan apa yang beliau panjatkan dari doanya. Nabarallahu Rohman sami'a Maqalatih. Semoga Allah Ta'ala memperbagus seorang yang dia mendengar ucapan. Pada kesempatan siang hari ini, sebagaimana yang telah berjalan dari taklim kita, ialah kita membaca hadis, hadis nabawiyah yang ada dalam hadis yang dikumpulkan oleh Syekh Nasir Al-Sa'di rahimahullah dari kitab Bahjah Qulubil Abrar wa Qurratu Uyunil Ahyar. Sekarang kita akan masuk hadis salatu khisalim sal khisalu salatah muhimmah. Tiga sifat yang penting. Tiga sifat yang sangat penting untuk seorang memilikinya. Salat khisalun salatah muhimmah ada tiga perangai tiga perangai sifat yaitu merupakan perkara yang muhim perkara yang penting yang harus ada pada diri seorang muslim kita bacakan hadis dari An Anas ibni Malik Syekh membawakan hadis dari Anas ibni Malik radhiyallahu anhu Qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salatu salatun la yadhillu alaihinna qalbu muslimin. Salatun ada tiga perkara. Salatun ada tiga perkara. La yadhillu la yaghullu la yaghullu tidak akan ada tidak akan ada rasa dendam atas mereka di hati seorang muslim tidak akan ada rasa dendam dengan tiga perkara tersebut di hati seorang muslim saya ada tiga perkara yang tidak akan ada rasa dendam eh, di hati seorang muslim dengan tiga perkara itu. Apa itu? Yang pertama akan Allah hilangkan sifat dendam, Allah hilangkan rasa hiqad dari hati seorang muslim. Yang pertama, ikhlasul amali lillah. Tiga perkara yang menjadikan hati seorang muslim tidak ada rasa dendam, tidak ada kecengkelan. Yang pertama, ikhlasul amali lillah mengikhlaskan amal untuk Allah mengikhlaskan amal untuk Allah yang kedua munasahatu ulati umur munasohatu menasehati ya menasehati ulatil umur pemimpin munasohat memberikan nasihat kepada ulatil umur penguasa. Yang ketiga waluzumu jama'atil muslimin. Yang ketiga waluzumu jama'atil muslimin. Bersatu di atas jamaah kaum muslimin. Komitmen di atas jamaahnya kaum muslimin فَإِنَّ دَعْوَتَهُمْ da'watahum مِنْ min maka sesungguhnya maka sesungguhnya dakwatahum doa doa mereka doa doa mereka nah doa doa penguasa tuhi itu min waraihim akan menjaga dari belakang mereka sendiri kaum muslimin rawahu muslim maka doa-doa mereka wa inna da'watahum maka sesungguhnya doa-doa mereka nah ini faidah menjaga jamaah kaum muslimin maka doa-doa mereka akan menjaga dari belakang mereka sendiri nah ahlu sunnah wal jamaah akan dijaga dengan adanya doa yang baik kepada penguasa Sholat muslim dalam hadis ini dibawakan oleh Syekh rahimahullah hadis tiga sifat perangai yang akan menjadi sebab hilangnya dendam hilangnya al-hiqad wasyahna fi qalbil muslim qala syekhul islam Samsuddin Ibn Qayyim. Berkata Ibn Qayyim tentang hadis ini. Apa makna hadis ini? Ada tiga perkara yang akan menjadikan hilangnya dendam dari hati kaum muslimin. Artinya, kata Ibn Qayyim, "Hai la fil qalbi hillun." tidak tersisa di hati seorang muslim adanya al-hil apa itu hilun dendam kejengkelan ya wala yahmilu al-hil ala hadhihi salasa tidak akan muncul tidak akan menggiring kepada sikap dendam dengan memiliki tiga sifat ini tidak akan ada dendam, tidak pula akan menggiring untuk melakukan sikap dendam. Dengan adanya tiga sifat ini. Ya. Ikhlas, apa tadi yang kedua? E, menasehati, memuasanya, ya. Lalu yang ketiga berpegang teguh dengan jamaah kaum muslim bal bahkan tunafi anhu hilum bahkan akan dihilangkan dendamnya jadi kalau sudah ada muncul dendam Ketika sudah datang ikhlas Otomatis dendamnya akan hilang Apa saja Orang Kalau sudah ikhlas tidak perlu mengungkit-ungkit Amalannya kan ya. Justru kalau mengungkit-ungkit Karena akibat apa tadi Jengkel, marah Itu dipertanyakan apanya Keikhlasannya maka yang Allah katakan Ya ayuhalladzina amanu La tuftidu sodaqatikum Bil mani ada Kalladhi yumtiku ma'ala Huri anas Wahai orang beriman jangan jadikan pahala sodako kalian batal dengan cara mengundang mengungkit sodakonya atau menyakiti orang yang diberikan apa sodako maka kalladiyum bikumalahu anas itu seperti orang yang infak tapi dia apa maksudnya kalau orang itu ria itu tidak diterima maka kalau sudah ikhlas, buat apa menyakiti kepada orang yang kita berbuat baik kepada? Diungkit, ya, akan hilang. Watangkiyahu minhu. Yang ketiga, kalau belum ada akan dijaga. Kalau sudah ada dibersihkan, dihilangkan. Yang ketiga dibersihkan dari dendam, akan dibersihkan oleh Allah. Yang keempat, waktu rizuhu minhu kata Ibnu Qayyim akan dikeluarkan dari hatinya. Jadi siapa yang memiliki tiga sifat ini, yang pertama ya akan di, akan e, tidak dibiarkan adanya dendam dan tidak pula dibiarkan perkara yang mengarahkan kepada denda Yang ketiga akan dihilangkan. Yang keempat akan dibersihkan. Dan yang kelima akan dikeluarkan dari dalam hati dendam, jengkel. Itulah lima faidah. Rasa dendam akan dibuang oleh Allah rasa jengkel akan dibuang oleh Allah. Kapan? Kalau punya tiga sifat ini. Iya. Lalu Syekh Ibnu Qayyim melanjutkan penjelasannya. Jadi saya ulangi, siapa yang memiliki tiga sifat tadi? Yang pertama, tidak akan dibiarkan di hatinya dendam. Yang kedua, tidak akan dibiarkan perkara yang menggiring kepada dendam. Yang ketiga akan ditiadakan, dihilangkan. Dan yang keempat akan dibersihkan oleh Allah. Dan yang kelima akan dikeluarkan dari lubuk hati yang paling dalam dendamnya. Karena kalau dendam ada disimpan kan. Sudah dua tahun kasih apa? Kasih kelingan. Sudah dua tahun yang lalu masih tungkit tungkit dendam kalau orang itu melakukan tiga sifat ini akan dikeluarkan oleh Allah. Nah, lalu kata Ibnu Qayyim, "Fa inna al-qalba yahil Ada syirki a'dhamu Sesungguhnya hati kadang melakukan al-hil, tipuan terhadap dirinya sendiri. Apa bentuk hil atau tipuan yang kadang muncul di hati diri seorang yaitu asyirku perbuatan apa? syirik. Perbuatan syirik yang itu akbaru hil merupakan uh, tipuan yang menipu diri seorang nikmat yang paling besar itu syirik jadi hati kata muncul al-hil hil itu maknanya kata itu tadi menipu ya, tidak jujur terhadap dirinya sendiri dan di antara hil yang paling besar adalah syirik. Iya. Yang kedua, wakadali kayahilu adalah gas khas menipu menipu bukan perbuatan syirik kata menipu perbuatannya dengan menipu dirinya sendiri ya atau menipu kaum muslimin kadang itu kadang, kadang muncul di hati seorang wa ala khurujihi an jama'atil muslimin atau kadang hati yang ketiga muncul muncul ingin keluar dari jamaah kaum muslimin. Ya, contohnya apa? Bid'ah. Dengan melakukan satu kebid'ah. populari dan melakukan kesesatan. Maka kesyirikan menipu manusia atau ingin keluar dari jamaah kaum muslimin ini salah satu bentuk ah, tamla'uhu uhu hilan wadakola yang akan menjadikan kotor dan akan menjadi dendam di hati seorang muslim. Kebinahan itu kadang muncul akibat hatinya tidak ikhlas. Bukankah kebanyakan ahli bid'ah itu semangat kalau di puji apanya amalannya kalau yang datang rame semangat apa enggak semangat apalagi kalau medananya pakai kambing ulangnya ngoni tambah rame itu Jadi giliran kebitahan yang diadakan di tempat orang miskin lauknya cuma pakai tempe Setiap rame sana wakil aja saya datang memang demikian ibadah itu hanya sekedar mencari dunia. Iya. Dan ini menimbulkan apa? Dendam apa tidak? Dendam di hati seorang muslim. Iya. Kemarin diundang udah datang. Tidak tidak undang tempatnya sana mau datang. Kenapa? Sungguh kebinahan yang dimunculkan oleh Abdullah bin Sabah Yahudi al hibyari Al-Yamani adalah sebagai hasad hasadnya orang Yahudi terhadap dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hasad dan minimni anfusihim adalah orang-orang Yahud Nasara mereka menginginkan kaum muslimin kembali murtad kenapa? hasadan min indi anfusihim karena dengki dengki dari diri mereka adalah Utsman bin Affan ditikam ya. terbunuh dengan beberapa tikaman ada seorang kuaris ada seorang kuaris menikam sepuluh tikaman berapa tikaman? sepuluh apa dia katakan? Tiga tikaman linda, Tujuh tikaman karena saya denda ya. Namanya kebinaan Isinya ya kayak gitu Walaupun linda, mau bina apa linda? Tidak bisa Maka kebinaan sungguh Suatu musibah yang memenuhi hati Diakibatkan denda kadang ya dan apa obat dari dendam kecengkelan yang di hati kata obat disebutkan Ibnu Qayyim wa dawa'u hadhil hil istikhraju ikhlaqu obat dari penyakit dendam ini dan obat yang bisa mengobati penyakit ini adalah istikhraju akhlaqahu dengan mengeluarkan yang mengotori hati. Apa itu? Ada tiga obatnya. Yang pertama kata Ibnu Qayyim bitajridil ikhlas dengan semata-mata mengikhlaskan amal. Bitajridil ikhlas dengan semata-mata mengikhlaskan amal mengikhlaskan amal ucapannya gampang enggak ini ikhlas ini ikhlas istri disuruh suami misalnya ketika dia ikhlas dia akan lebih mudah dan tidak perlu jaga kan gitu tapi kadang seorang dia untuk ikhlas sekedar bikinkan teh manis, kopi atau sarapan pagi, ya. Kalau tidak ikhlas itu malah muncul denda. Kapane kapane. Agar bikin kopi tak bikin apa? Tak enak. Kenapa? Tadi malam saya juga disakiti. Iya, akhirnya Tidak ikhlas. Tidak perlu dendam disimpan dalam-dalam. Buang dendam dengan cara apa? Mengikhlaskan. saya berbuat seperti ini memang sudah menjadi kewajiban. Seorang istri kewajibannya adalah berkhidmat kepada suami. Dia bikin teh, ditaruh. Kata Allah suaminya apa? Lupa, tidak apa? minum karena saking banyaknya kesibukan pesenannya banyak sih sampai lupa dengan teh sudah kalau istri memang ikhlas membuat sesuatu yang membahagiakan suami sudah husnudon aja jangan besok udah bikin lagi kenapa tidak kenapa tidak baru aja dibikin pembunuh, membikinkan lebih lagi. Kalau memang sudah menjadi niatan baik, memberi pelayanan baik, pikirkan saja. Itu contoh kecil. Kenapa? Dengan ikhlas tidak memunculkan perasaan dendam. Apa di hati mungkin ada dendam? Ada? Ada kira-kira? Nah, apa kalau jadi seorang ahlu sunnah tidak ada perasaan seperti itu? Ada nggak kira-kira? Ada soal batin, ya, soal batin, nah, ngakal sih. Wah, kemarin juga diakal kayak gitu, tapi lah. ya, padahal ya kita sadari memang dalam doa, Robbana firlana wali ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Kan doanya kayak gitu ya. Ya Allah janganlah Ya Allah ampunilah kami dan saudara-saudara kami sudah mendahului dengan iman Apa terusnya? Wala taj'al fi qulubina Ya Jangan menjadikan di hati kami itu ada rasa jengkel dendam. Ada. Misalnya kita punya masalah. Mungkin istri kita atau anak kita disakiti orang Giliran kita ada kesempatan, lah tak males ya. Kesempatan katanya. Kalau kita memang ingin berbuat baik dan ingin menjadi pemaaf, jangan sampai menyimpan apa? Dendam. Sudah, sudah, sudah lewat. Sudah. Ya. Karena kita berdoa, wala taj'al fi qulubina hilla amanu. Jangan kau jadikan di hati kami dendam Di hati orang-orang yang beriman Obatnya apa tadi? Yang pertama Mengikhlaskan amal Yang kedua Anusho wanushi Memberikan nasihat Memberikan apa? Nasihat Nasihat terkhusus kepada pemimpin Kata pemimpin selalu menjabat dua tahun wah rumahnya langsung bagus mobilnya bagus kendaraannya bagus antum dari zaman dulu acik-acik baik sepeda hotel baik apa perlu dendam tak perlu memang rezeki orang sendiri sendiri maka kalau ada sesuatu kesalahan nasihati dengan baik sekalipun itu penguasa tetap nasihatnya dengan cara yang makruh Antum kalau menasihati istri di depan mertua, gimana kira-kira? Eh? Ya? Tidak benar mas, nasihati saya di depan mata mertua. Hmm. Kenapa sih? Ya malu lah saya. Itu istri. Kalau penguasa dinasehati di depan mimbar, kira-kira gimana? Lihatilah kaum muslimin dari penguasa ini, ini, kejahatan ini, apa kira-kira penguasa? Kira-kira sakit hatinya? Sakit. Kalau ingin nasihati dan ada Imam Ahmad, falyakhudhu biyadi. Pegang tangannya. ada alaniyah jangan terang-terangan pegang tangannya. Baik aja bahwa falaka. Kalau menerima nasihatnya, pahalanya untuk anda. Wa illa qad lebih alaik. Kalau tidak menerima gugur kewajiban. Sungguh indah bimbingan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Berbeda dengan Hizbut Tahrir. Ya, bagaimana Hizbut Tahrir? Ya, BBM naik, bikin buletin, sebuatan di mana-mana, mengucap penguasa. Hadirlah, hadirlah berdiskusi. Apa pembicaranya? Mengantisipasi harga naiknya sembako. Terus itu dakwah atau apa namanya? Nah, provokasi. Ya, memang demikianlah Hizbut Tahrir sebagai pecahan gerakan Ikhwanul Muslimin. Dan demikian pula Ikhwanul Muslimin dengan corak ragamnya. Maka antum sudah paham. Justru yang lebih mengerikan lagi adalah dakwah islia Dakwah yang hanya menggolongkan dengan pemahamannya kelompoknya sendiri. suria ya kurafiyin, rojaiyin Terus lebih waspada Kalau ikhwan muslim sudah paham lah ya Tapi simpan dan jeremit Kadang orang memandang itu kan Orang-orang roja juga pikirnya salah satu usul Ustaz Kan gitu ya Iya Itu maka kita harus sunnah juga Jangankan roja yang Abu Bakar Ba'asir pondoknya itu nerbitkan kitab terjemahan Fakul Maji Apalagi mereka Husna, Ya, cukup. Wah ini Husna. rekomendasi ini menerbitkan apa namanya terjemahan kitab Fathul Majid atau salah satu usul bukan jaminan. Karena itulah Alhamdulillah nasihat akan menghilangkan dendam bukan hanya kepada penguasa kepada seorang suami kepada istri kepada anak bahkan sesama secara fisik masalah kalau belum dicairkan seperti bola api gelundung ya begitu nabrak kan kita rasanya apa kedebut apa teman tapi begitu ketemu empat mata ngobrol dengan santai sambil minum teh manis wah sahir ternyata itu cari kita ya oh cuma kayak gitu ya iya oh itulah nasihat nasihat di zaman sekarang ya suatu hal yang sangat dibutuhkan apalagi kita harus suka setan mengintai kita Kapan barisan ahli sunnah bisa diporak porandakan? Dengan cara apa? Menebarkan dendam. Saya tahun 2000 sekian punya masalah dengan si waktu belum ngaji. Waktu belum ngaji digawa setelah apa? Ngaji, astagfirullah, sudahlah. Lebaran masa lampau yang kelam dipusak, dipusak sehingga kita bersyukur disatukan dengan manhaj ahli sunnah kan begitu ya. yang ketiga mutaba'atus sunnah yang ketiga kata Ibnu Qayyim obatnya yang ketiga adalah mutaba'atus sunnah mengikuti as-sunnah mengikuti istiqomah konsisten di atas sunnah bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ikhwani Sehingga dari tiga obat ini kalau kita mau berusaha sungguh-sungguh menjaga obat namanya mengobati ya. Kalau belum muncul penyakitnya pun tetap orang perlu menjaga kesehatan, ya apa namanya? penjagaan lebih baik daripada mengobati kan gitu ya saya orang yang ikhlas terus Pak Ustaz Antum jamin dari esok bisa ikhlas Tidak bisa Kamu jamin sekarang menjadi ahli sunnah Tidak bisa Yang menjamin adalah hanya Allah Kita hanya berusaha terus Berusaha dan berusaha membawa diri kita di atas jalan ini. Maka obat yang tiga tadi berusaha dijaga ikhlas, menasehati dan mengikuti sunnah. Waman akhlasa a'malahu kullaha lillah wa nasaha bi umuri kullaha li ibadillah wa luzumul jama'ah bi i'tilaf wa adamul ikhtilaf sara qalbuhu safiyan naqiyah. Makanya Siapa yang amalnya ikhlas untuk Allah Semuanya Dan menasehati pada segala urusan hamba karena Allah Ya Dia menasehati karena Allah Dan menjaga sunnah Bersatu Menjaga persatuan tidak bersisih Dengan kaum muslimin Dari pemerintahnya Hatinya akan bersih bersih, jernih dari dendam. Bahkan kata Ibnu Qayyim, sorok waliyan lillah. Jadi seorang walinya Allah. Menjadi apa? Walinya Allah. Makanya ahlu sunnah kata Ibnu Qayyim ahlu sunnah hum Allah. Ahlu sunnah mereka itu wali-walinya Allah ahli sunnah orang-orang yang jujur ingin ikhlas berjalan di atas jalannya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa man kana bi khilafat bi khilafi dzalik intala qalbuhu min kulli afat Namun siapa yang hatinya tidak demikian, tidak demikian artinya tidak mengikhlaskan karena Allah, tidak menasehati dalam segala urusan hamba saudaranya berbuat salah tidak menasehati salah dan terus menjaga persatuan tidak memikir perselisihan perpecahan di jamaah kaum muslimin maka kalau hilang tiga ini akan dibentuk hatinya dengan segala penyakit dan kejelekan itulah tiga perkara Itulah tiga perkara yang ringkas yang disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam perkara yang akan menjaga hati orang itu dihilangkan adanya al-fish wal fim Ikhlas orang yang ikhlas akan tercegah hatinya dari dendam dan akan menarik hati untuk mendapatkan keriduan Allah kan gitu Karena kalau ikhlas memiliki banyak faedah ikhlas memiliki sebab orang tersebut dipalingkan dari kejelekan bukan sekedar hilangnya dendam kejelekan yang akan menimpa dirinya dipalingkan oleh Allah Dalilnya sebutkan dalam surat Yusuf 24 24 Kata Alik Linas rifaman husu Wal fahsya innahu min ibadina al-mukhlasin Ikhlas itu akan menjadi orang orang tersebut dipalingkan dari kejelekan dan kekejian Miliknya kisahnya Nabi Yusuf. Nabi Yusuf namanya sangat di Digoda wanita yang sangat cantik. Di rumahnya sudah ditutup, kordennya sudah ditutup, pintu depan belakang ditutup, jadi kunci Tinggal dua orang di kamar tuh. Ya, kesempatan terbuka. Masa muda sedang apa? Anget-angetnya gejolak sah. Tapi lihat orang ikhlas. Dia telah ikhlas. Kadalik demikianlah kata Allah. Dinasri terimaan husuk kami palingkan Yusuf dari kejelekan. Ya. Dipalingkan dari apa? Kejelekan. Wal dan kekejian ya kejelekan yang menimpanya diselamatkan dimasukkan sumur kodarullah ada orang ambil air ya kok coba anak kecil belum bisa menyelamatkan diri sendiri dimasukkan sumur ya dalam lagi sumur gimana bisa selamat kalau buat anak pertolongan oh. Wal fahsya dan kami palingkan dia dari kekejian. Ya, Siapa kekejiannya? Diajak berbuat e, kejelekan dengan wanita cantik. Kenapa dipalingkan dari dua perkara kejelekan dan kekejian? Innahu min ibadina muflasi Karena Nabi Yusuf termasuk orang yang apa? Ikhlas. Ikhlas jadi hambanya Allah. Falamma akhlasa li rabbih disebutkan setelah Nabi Yusuf mengikhlaskan dirinya mengikhlaskan dirinya sarafa anhu dawa'iya su' wa faksa Allah palingkan perkara yang mengajak dari kejelekan, kekejian. Ya? Kan? Di hatinya tidak muncul ingin berbuat jelek dan berbuat keji. Ya, Artinya dia makan Dipalingkan. Wansorofa anhu wal fahsa dan kejelekan yang menimpanya dibuang oleh Allah. Kekejian yang di depan mata dijaga oleh Allah. Karena orang yang ikhlas. Coba kalau tidak diikhlaskan, gimana kira-kira antum digoda seperti ini? Tidak perlu SMS, malah dia apa? Nawari, kenalkan saya, nama saya hmm. Umur sekian, masih apa namanya? Nah, aja sendiri calling nomor WA sekian Aduh. ya zaman sekarang hmm. lagi langsung dikirimkan namanya posernya aduh tambah pusing kalau bukan orang yang ikhlas, abot. Abot lah. Ini menurut lain apa ya? Oh, malah kayak gitu. ya, maka kalau fikum. Kalau memang jujur, dia akan berbuat kejujuran. Kadang wanita tanya, siapa ini namanya siapa, Mbak? Kalau jujur, tidak akan timbul masalah. Karena keluarga biasanya muncul banyak masalah karena tidak ada sikap jujur. Ima jujur dari pihak A, si laki atau si perempuan. Yang muncul hanyalah kecurigaan. Ya. Maka kalau antum jujur, ini udah tahu nomor siapa, nasar ini. Buat kan jauh, ya buah. Eh, ya gitu ya. Iya. Tapi kalau antum tidak jujur, tahu tuh tahu tuh tapi sebenarnya ada sesuatu hmm. coba diikhlaskan lillah dia tuh takut saya udah dari nomor aja hmm. biar tidak banyak nomor nasar nomor nomor asing di aja hmm. ikhlas dia ingin selamat Dipanik itulah ikhlas ikhlas akan disebab dipalingkan dari dendam, kekejian, bahkan ya. yang ketiga dengan mengikhlaskan itu akan menjadi sebab barakallahu fikum orang tersebut diberi oleh Allah taala keamanan dari godaan iblis. Ya, dengan mengikhlaskan amal. Seorang akan diberikan keamanan oleh Allah dari gangguannya siapa? Iblis. walihat dalam ma'alima iblis. Karena itulah iblis telah ngerti. Rasabila ala ahli ikhlas tidak ada lagi jalan untuk masuk ke hati orang yang ikhlas. Istasnahum min surqatihi allati istawqaha lil ghawayah wal ihla iblis mempersyaratkan kepada Allah mempersyaratkan kepada Allah orang tersebut dijaga dari disesatkan dan dibinasakan dijaga dari disesatkan dan dibinasakan oleh siapa? Iblis Tujuan pertama kan iblis tadi menyesatkan dan membina membinasakan. Kan gitu. Dalam surat Al-Hijr. Al-Hijr ya. Ayat 42. Allah taala berfirman, "Inna ibadi laisa alaihim sultanun illa manita ittaba'aka minal khawfin." Sesungguhnya ibadi hambaku hambanya Allah. Laisalaka sultan tidak ada kekuatan bagi kamu untuk menggodai. Illa wanita kami minhumul COVID Kecuali orang yang mengikuti jalanmu Dari orang-orang yang tersesat Dalam surat Sod 82 82 orang yang diselamatkan oleh iblis yang iblis tidak mampu ialah orang ikhlas. Wa izzatika la uhyannahum ajma'in. Demi dan demi kemuliaan Engkau ya Allah. Ya. La uhyannahum ajma'in. Pasti aku sesatkan seluruh anak Adam. Seluruh anak Adam illa kecuali ibadah hambamu yang apa mukhlasin nah ini agar orang ikhlas pokoknya iblis angkat nah, sanggup ngerti orang yang ikhlas makanya untuk mengikhlaskan amal itu amalan yang berat apa dengan berat tadi saya katakan mudah diomongkan tapi berat tak kalah apa praktek mau itu berdoa bantu istri dari ini kadang ketika antum kecetok istrinya maaf, primen itu dibantu teman-teman hmm. nah kita pengertiannya sedikit kenapa sih nah <laughs> Jungkit-jungkit lagi amalan kita cobalah sudah, yang namanya hati menjaga ikhlas kadang tetap ada godaan sekarang mungkin masih masih bisa ikhlas makanya Umar bin Khattab berdoa Umar bin Khattab berdoa Allahumma ja'al amali kullaha khalisa Ya Allah, jadikan amalku ikhlas. Wala taj'al li ahadin bihi syai'a Jangan kau jadikan sedikit pun amalan untuk selain Allah. Semua ya Allah. Mohon bisa ikhlas. Makanya kata salah, eh, ikhlas susah, najatul abad. Mengikhlaskan sesaat itu yang menyelamatkan selama namanya. Coba dong koreksi. Amalan mana yang sudah paling diikhlaskan untuk Allah? itu sing paling diharap harap kan gitu sebab yang tidak diikhlaskan diharapkan apanya kalau tidak diterima ya sehingga ketika ada seorang dari Israfil masuk ke dalam gua tiba-tiba batu apa untuk pintu apa kata salah satu di antara mereka coba kita sebutkan kita tidak bisa keluar dari dalam gua Kecuali menyebutkan amal kita yang paling baik di sisi Allah Salah satu di antara mereka pun mengungkapkan Allahumma inkana amali Ya Allah jika memang amalanku itu ya dia tidak tahu Apakah itu amalanku yang terbaik ya Allah Sebutkan yang pertama, kedua Semuanya diselamatkan dari kecelakaan di dunia tadi disebabkan menyebutkan amal yang paling dianggap ikhlas. Coba sih berat sekali memang. Bayangkan. Masih kisah anak yang seneng sama anak pamannya, sepupunya. Seorang laki-laki ini dia cinta kepada anak pamannya berarti sepupunya ya sepupu kok ya, mahram ya boleh dinikahi boleh dengan bojo paro anak kayak bekal apa budenya yang jelas di tengah kita sepupunya boncengan bareng padahal itu masih halal tuh dia kan dinikahi kan maka laki-laki tersebut membujuk merayu tapi bujukan rayuan tidak diterima oleh anak pamannya. Suatu saat datang mesin pecek kan? Dia malah datang menawarkan apa? Dirinya. Asal diberi apa? Uang. Wah, ini kesempatan dalam nah, bukan cerita. Dalam kenyataan. Ini yang nyata ini dari malah dia menawarkan. Dia kasihkan uangnya. Begitu duduk di atasnya diberi nasihat kita Insyaallah. Kamu bertakwa loh mari Allah. Belum halal kita. Tapi kan sudah kasih duit. Bukan masalahnya kasih duit. Namanya nikah kan harus ada saksi, harus ada apa? Maha Kalau orang Syiah asal kasih duit, kalau kita seminggu ya, ya seminggu. Nah, itu mut'ah namanya. Ingat dan ittaqillah, takwalah kamu kepada Allah. Langsung Wah, jengkel. Kalau kita kadang apa? Ittaqillah aktif sehat kita ittaqillah malah hentak. Pemuda ini masa Allah tersentuh hatinya dengan kalimat ittaqillah. Langsung ditinggalkan dia dan harta. Karena Allah orang negara kepenak karo dia karena Allah itu ternyata batu geser dewek. Batu bisa geser dewek. diduga dugaan, di luar dugaan kok. Waktu sebut itu geser sendiri. Memang batu juga milik Allah. Ini bagi orang yang ikhlas ditolong dari kesesatan dari kesengsaraan lebih berat lagi manakala orang itu ikhlas dia berbakti kepada orang tua nah ini tuh diapot menit, dia menggembalakan kambing kewajibannya apa melayani orang tua yang rumati bojone yang rumati ingon-ingone apa bapak ingon-ingone kudu timu di rumah Orang tuanya harus diapakan? Dirawat. Sepuh lagi. Tidak pernah memerah susu kecuali yang pertama kali minum siapa? Bapak ibu. Nah, ini sangat laki-laki ya tanggung jawab ya terhadap keluarga. Karena di digembar sampai jauh pulang sudah malam, larut malam. Ayah ibu sudah tertidur, pulas, diperasin susu kelas dipegang tidak berani membangunkan apa orang tua ya padahal anak-anak yang rengek-rengek di kakinya minta buang minta buang enggak yang pertama kali itu siapa ibu bapak sampai datang pagi kelas dipegang kalau orang dari kelas kira-kira gimana? Hah? Bangun Begitu itu. Ini sudah saatnya minum, gitu ya. Ini pakai pakaibuh, riku, ya terhadap orang hormat sama orang tua. Masya Allah sampai tega dirinya menahan diri memegang apa susu. Kira-kira apa apa ringan ini? Ya, di rumah di kayak gini. Awas, iya. Mungkin kita berani tapi ini karena dia ikhlas Ya Allah itulah amalan yang terbaik bagiku di sisimu Kalau itu memang ikhlas ya Allah Tolong bukakan kami Kalau itu memang ikhlas ya Allah Bukakan amalan itu Batu tersebut bergeser tinggal sendiri Itulah keikhlasan Berbakti kepada orang tua Kebanyakan kita kalau berbuat sedikit kepada orang tua, orang tua suruh ingat-ingat. kan sudah dikirim. Menurut kantor, SMS lagi. Aku lagi sibuk ini, ya. Sama orang tua sebelum bilang SMS, diskon. Maksudnya dia sempat ditiliti kita sana. Tapi kita nengok sekali saja diungkit. Bohong tengok, ditengok, ngomong lagi. Hmm. Pada dia dari semenjak dalam kandungan sampai kita berkeluarga terus memperhatikan kita. Kita terdengar berita sakit. Orang tua di rumah tidak bisa apa? Tidur mikirin siapa? Kita. Kita tidur nyenyak tak kalau orang tua sedang sakit kan. Sungguh terbalik. Maka kuncinya memang ikhlas. Kuncinya apa? ikhlas maka saya nasihatkan kepada para rijal kaum lelaki orang tua adalah tanggung jawab kita dan saya nasihatkan kepada para umahat bahwasanya suami-suami mereka adalah orang yang wajib ditaati setelah Allah dan Rasulnya kemudian suami iya. taati suami nah perhatikan bimbingan suami untuk tidur walidain. Terusnya, wal ikhlas wasabilul kholas. Ikhlas itu adalah jalan keselamatan. Wal Islam wa muraqabus salamah, Islam kendaraan yang menyelamatkan. Wal iman khatamul aman, iman adalah penutup jaminan keamanan. Itulah ikhlas. Yang kedua apa tadi? Menasehati kaum muslimin, menasehati penguasa kaum muslimin. Ini juga adalah salah satu asbab yang mendatangkan keriduan Allah. Inna Allah yardolakum salata. Nah, hadis Allah meridhoi atas kalian tiga hal. Apa itu? Di antara tiga hal anta butuh anta butuh wala tusriku bihi syaita beribadah tidak berbuat syirik yang kedua wa anta tasimu bihablillah jami'a wala tafarraqu yang kedua berpegang teguh dengan tali Allah Al-Quran Sunnah gigit yang kuat pegang yang kencang jangan bercerai berai dengan bikin kebitahan kebitahan isbiyah isbiyah baru pemahaman-pemahaman yang menyimpang yang akan menjadikan orang jauh dari sunnah ya tinggalkan entah itu dakwah isbiyah sururiyah ikhwaniyah tablighyah atau perkara yang diarahkan oleh para ulama untuk dijauhi karena mengandung kejelekan dan motorok yang ketiga, wa tanasahu man wadahullahu amrakum. Yang ketiga, menasehati siapa saja orang yang Allah berikan urusan kalian. Menasehati orang yang Allah berikan urusan kalian penguasa. Nasihat kepada penguasa beda dengan menasehati orang biasa dengan sembunyi-sembunyi. Itu jihad yang paling afdal. Naam. Maka fa inna nasihata nasihat yang diberikan kepada penguasa la tujami'ul hil akan menghilangkan denda. Idhiya itu, Paman soal imal ummah Fakat bari aminal hil Siapa yang mau menasihati A'imah, para pemimpin Dan umat secara umum Sungguh akan dilepas dari denda keadilan namanya Ya, kalau jujur ingin memberikan apa Nah, namanya nasihat kan membersihkan dari kotoran nasohat nasih berarti membersihkan halas menghilangkan kotoran hmm, maka harus ikhlas yang ketiga waluzumu jamaah muslimin menyatukan bersatu hatinya di atas jamaah kaum muslimin mencintai kaum muslimin dan mencintai apa yang ada pada kaum muslimin dari bersatu ya menjaga diri dari berbuat e, perkara yang menimbulkan tafarruq dengan kaum muslimin sudah muncul penguasa kita doakan kita jaga persatuan kaum muslimin dengan menjaga sunnah karena ahli bid'ah mutasilah khawarij rafidah adalah jamaah-jamaah yang ingin memecah jamaah kaum muslimin dan kebanyakan kebinahan itu berusaha merebut apa kekuasaan kaum muslimin pada zaman Imam Ahmad Mu'tazilah menguasai kerajaan kaum muslimin dengan kekuasaannya mereka berusaha menindas ahli sunnah. Tidak? Ya kan? Syiah pun itu Ingin merebut negeri-negeri tauhid. Maka kita benteng kaum muslimin untuk selalu menjaga jamaah mereka. Nah, sehingga dengan itu akan hilang al dari hati kaum muslimin. Baina dakwatahum itu min waraihim Di sini digambarkan dakwatul muslimin doa kaum muslimin dengan gambaran tembok yang mengelilingi yang menghalangi dari kejelekan ya sehingga dakwah kaum muslimin doa doa yang dipanjatkan oleh kaum muslimin itu akan menjaga dari segala bentuk kejelekan. Barakallahu fikum. E, inilah di antara tiga sifat yang akan menghilangkan sifat jelek dendam di hati seorang muslim. Di samping melakukan tiga sifat ini tentunya dengan doa. Dengan melakukan apa? Doa. Seperti diajarkan oleh Al-Quran Nah, taubana firlana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Wa la taj'al fi qulubina hilla. Jangan berjadikan di hati kami di hati orang-orang beriman dendam. Ya. Adalah sebelum manusia dimasukkan jannah dendam kecengkelan di dunia yang muncul di tengah mereka Allah bersihkan dulu dibersihkan sebelum mereka masuk ke dalam jannah jika di jannah yang ada adalah hati-hati yang bersih jadi apa tadi? benda ya. tidak ada lagi benda. kalau di dunia yang kadang masih ada ya hmm. muncul maka saya ingatkan tiga obat tadi insya Allah bisa mengobati di samping doa sebagai upaya yang sangat kuat. Doa jangan lupa. Dan yang lebih penting adalah menjaga pokwa sesama ahli sunnah. Dan berhati-hati dari makar maka ahli bid'ah. Ahli bid'ah kadang menyusup, sep, masuk. Ada seorang yang ini sudah cenderung kepada orang hujat Allah Mungkin karena anaknya masih ditaruh di makan Akhirnya apa? Menjelek jelekan Dakwah rusuh Wah, rusuh ah demikian, demikian Ayuhan nas Penyakit yang dimunculkan dari kebidahan itu akibatnya memunculkan ucapan yang jelek maka disuruh Suruh mereka adalah orang-orang yang akhirnya merusak dakwah ahlu sunnah. Walaupun mereka mengaku ahlu sunnah membatas sururiyin, tapi prakteknya mereka sendiri mengamalkan prinsipnya ikhwanul muslimin sururiyin. Yang penting adalah jumlah yang banyak. Tajamu, ya. akhirnya jadi sebuah isbiah dan ini membahayakan bagi diri maka saya nasihatkan kepada ahli sunnah untuk selalu memohon kepada Allah Ta'ala ikhlasul amal bisa diikhlaskan suatu amalan karena inilah yang akan menyatukan hati-hati kita inilah yang menyatukan hati-hati kita semua ikhlaskan segala jenis kegiatan apapun yang kita lakukan jenisnya dan kita memohon kepada Allah atas kekurangan saudara kita karena Nabi mengatakan Inamanas kali bilmi'ah Manusia itu seperti unta seratus unta Latakat tajidu fiha rohnya Hampir-hampir dari seratus unta itu Tidak ada unta yang Seperti kita harapkan Untanya kuat tak gampang pokok Apalagi harganya murah Apalagi Yang sempurna apa aja Ada enggak? Dari 100 otak hampir-hampir tidak ada yang satu pun yang kita apakan harapkan. Sama. Saudara kita di sunnah tentu ada sisi apanya? Kelebihannya, ya? Dan ada sisi apanya? Kurangannya. Tapi kalau dia ahli sunnah jauh lebih baik daripada ahlul bid'ah yang banyak memberi kebaikan. Ingat itu. Antum diberi fasilitas, antum diberi sarana, bahkan diberi pujian misalnya justru itu membahayakan agama Ahlu sunnah salafiyin mereka tetaplah manusia ya tapi mereka orang-orang yang ikhlas ingin tentunya berjalan di atas siratal mustaqim sehingga insya Allah ini tiga poin saya nasihatkan kepada ikhwah untuk selalu menjaga keikhlasan amal kita sehingga Allah Taala akan jaga bahwa di antara kita dan Allah akan berikan barokah di dunia wal akhirat. Wassalamualaikum wabarakatuh. wa akhiru da'wana subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wa a'udzu bikum wa